yang mana pada malam ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan memulai hari pertama ujian lisan atau al-ikhtibar asy-syafahi ujian lisan yang sebelumnya eh, sekitar 2-3 pekan yang lalu sudah kita ingatkan bahwa kita mengusahakan bahwa setiap menyelesaikan 10 bab, 10 pelajaran kita ingin ada semacam merojah umum dan merojah umum ini bentuknya ujian lisan dan tulisan. <clears throat> Eh, pertama agar uh, ikhwan dan akhwat di rumah terpacu untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Kadang uh, pelajaran itu terus berlalu, berlanjut. Uh, waktu demi waktu, pertemuan demi pertemuan tak, tak terasa sudah 10 bab yang kita pelajari. Maka untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, perlu ada semacam merojah Dan kita memilih merojahnya adalah bentuknya dengan adanya ujian lisan dan tulisan. Yang mana Anda merencanakan untuk ujian lisan ini paling tidak membutuhkan 2-3 pertemuan. Mudah-mudahan dengan uh, beberapa pertemuan ini kita bisa memberikan ujian kepada banyak ikhwan dan akhwat yang uh, telah ikut mempelajari buku ini bersama kita sejak dari awal. Sehingga nanti dia bisa melihat bagaimana hasil daripada pembelajaran yang kita ikuti selama ini. Jadi <coughs> tujuan <coughs> tujuan diadakannya ujian lisan dan tulisan ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk uh, menyulitkan, tapi justru untuk uh, meningkatkan kemampuan kita. Sehingga apa yang sudah kita pelajari tetap uh, kita ingat, tetap menempel di otak kita dan kepala kita sehingga ini eh, bermanfaat untuk dipergunakan eh, dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan pada malam ini kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi ikhwan dan akhwat di manapun antum berada eh, untuk menghubungi kita di sini dan kita akan laksanakan ujian lisan untuk antum. Setiap satu orang mungkin kita berikan sekitar 5 sampai 10 menit. Ah, bagaimana? Uh, sebelum kita buka, mungkin anak akan berikan gambaran bagaimana ujian lisan kita. Yang pertama, nanti anak akan minta antum membaca satu dialog atau satu bacaan yang anak tunjuk pada halaman berapa. Misalnya, ya akhi, ya iftah safha, uh, eh, masalan, uh, eh, sabah, masalan. Silakan antum buka halaman tujuh. Nah, iftah safha sabah. Bisa jadi anak tidak akan terjemahkan seperti tadi. Anak akan hanya bilang misalnya iftah ya akhi atau iftahi ya ukhti atau ya ummu iftahi safha uh, sabah misalnya. Dan anak tidak terjemahkan. Anak hanya perintahkan begitu uh, sambil melihat antum paham tidak apa yang di, diinstruksikan tadi. Karena kalimat yang kita gunakan tadi itu kalimat yang bukan kalimat baru Hmm. Instruksi-instruksi yang kita uh, sampaikan pada malam ini sebenarnya sudah didengar sebelumnya. Sehingga nanti ana misalnya ana bilang uh, eh, alaan setelah antum baca baca satu nas satu dialog setelah itu as'ilatul isti'ab. As'ilatul isti'ab itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dialog ya, atau bacaan yang baru saja kita baca. As'ilatul isti'ab, pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan berapa besar pemahaman antum terhadap apa yang antum baca. Dari pertanyaan ini akan terlihat, oh antum paham apa yang antum baca. Dan bisa jadi soalnya itu sudah ada di buku ini atau soalnya anak buat sendiri. Nah, eh, sehingga perlu persiapan. Kemudian setelah asilatul istiab mungkin sekitar 4 sampai 6 atau 7 eh, pertanyaan tergantung waktu yang ada. Kemudian setelah itu eh, beberapa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari baik secara teori maupun praktek. Kaidah-kaidah Nahu dan sorf, kaidah-kaidah eh, tata bahasa Arab yang sudah kita pelajari, anak akan tanyakan baik secara teori maupun secara praktek. Kemudian yang terakhir, uh, eh, anak minta antum untuk menyusun satu kalimat dari kata yang ana uh, berikan. Misalnya ya akhil karim atau ya akhtil karimah eh, uh, kawin jumlatan mufidatan min al kalimah al-atiyah. Kawin jumlatan mufidatan min al kalimah al-atiyah. Lalu ana sebut kalimatnya, ana sebut katanya. Misalnya uh, eh, mutazawij misalnya. Kalimat mutazawij. Hmm. Antum anda berikan waktu uh, satu atau dua menit atau kurang dari itu. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, diberikan soal yang lain. Masih polanya masih sama, uh, tapi akan diberikan kata kata yang baru. Nah, itu mungkin secara global. Secara global, apa yang akan kita bahas pada kesempatan uh, malam ini pola dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada antum di ujian uh, lisan ini. Fadal ya lisan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan, maka untuk uh, kesempatan malam ini untuk sesi pertanyaan ya kami tunda dan pada kesempatan ini kita yang akan bertanya saja selanggantian. Nah, tapi setelah ujian uh, eh, ikhwan itu kalau ada ikhwan atau akhwat itu ada pertanyaan maka dipersilakan bisa Hai. untuk bertanya. Anda bisa menghubungi kami silahkan langsung di 0218236543 ya dan kita uh, <clears throat> tunggu kesempatan pertama bagi para pendengar roja untuk mengikuti ujian lisan pada kesempatan malam ini dan Alhamdulillah ada satu penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Samsul Anam di Kalimalang. Masya Allah Samsul Anam. Kebalo ke Samsul Anam. Nah, dikecilkan Samsul Anam? Radionya? Ya. Halo. خلاص؟ نعم. طيب شمس الأنا مستعد أنت يا أخي؟ مستعد؟ أيوه siap؟ لا ها؟ سوف حامل لا لا لا لا لا تقول لا لا تستعد مستعد إن شاء الله إن شاء الله أنتم siap إن شاء الله طيب معك الكتاب الآن يا أخ شمس الأنام؟ نعم معي الكتاب طيب افتح صفحة خمسة الدرس الأول خمسة ممكن ننتقل قليلا للصوت طيب نعم وجدت خلاص وجدت أه. ترفع أه. قليلا ترفع قليلا يا نعم خلاص طيب تفضل يا اقرأ يا أخي الكريم الدرس الأول نعم الترجم أيضا عليكم. القراءة والترجمة أيضا نعم الدرس الأول Pelajaran yang pertama. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustaz? Bagaimana kabar engkau wahai Ustaz? Masya Allah. khair. Masya Allah. Berharap semoga engkau dalam kebaikan. Nah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Alhamdulillah. Dan bagaimana pula kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintai engkau wahai Hasim. Inka talibun zakiyun wa mujtahidun wa khuluqin. Sesungguhnya engkau adalah siswa yang cerdas, yang bersungguh-sungguh dan mempunyai akhlak yang baik. Masya Allah. Amin batistana anta amina, amina, amina al Hindia ya Hasim. Naam. Kah engkau dari Pakistan atau dari Hindia? India ya Hasim. Naam. Ini minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. نعم ما شاء الله استمر وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas huwa aidan min al-Hindi Nah. apakah dia juga dari India نعم la innahu min Pakistan tidak sesungguhnya dia dari Pakistan نعم inna sa'ataka jamilat ya Hashim sesungguhnya jamu bagus wahai Hashim ما شاء الله min Ya. Apakah dia dari Jepang? Nah. La inna al hindi. Nah. Tidak. Dia dari India. Masya Allah. Aghaliyatun hiya am rakhisah? Apakah dia uh, mahal atau murah? Nah. Innaha rakhisatun jiddan. Sungguhnya ya sangat murah sekali. Nah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya ya harganya adalah uh, eh, 100 rupiah saja. 100 rupiah bukan rupiah nah ini mata uang India India lah Indonesia. نعم Kam akhan lak ya يك- Hashim? يكفي شكرا يا شمس الأنام يكفي Wan. طيب أجب عن الأسئلة الآتية يا شمس الأنام Nah. من أين هاشم من أين هاشم ها إيه نعم لا تفتح الكتاب يا شمس الأنام أقلك الكتاب Oh, agli gitu. نعم لو فتحت الكتاب هذا ليس اختبار Nah, lantung buka bukunya ini bukan ujian kalau begitu. Nah. salas ah. ya Syamsul Anam. Ah. Ah. Nah, anak nusinu nuhsir adh-dhann bika ya akhi. Naam. Tabi ya Syamsul Anam. Min aina Hashim? Min al-Hindi. Min al-Hindi, laysa min al-Pakistan? <laughs> Min al-Hindi atau min al-Pakistan? Eh, من باكستان لا يا أخي من الهندي Ah, dari- جوابك الأول <laughs> آنفا صحيح jawaban antum yang pertama sudah benar tadi نعم أنا sengaja إذا من أين هاشم يا أخي من باكستان من باكستان من باكستان من الهندي يا أخي يا شمس الأنام من الهندي من الهندي من الهندي نعم لا تفتح الكتاب لا لا لا هاشم من ال هاشم من الهندي من الهندي أيضا نعم كيف من الهند أيضا أنا أسألك رجلا واحدا فقط هاشم أو هاشم فهمت يا <laughs> من أين نعم. هاشم هاشم هاشم من الهندي هاشم من الهندي نعم متأكد متأكد يا <laughs> شمس أنا أنا متأكد طيب رقم اثنان آه، أيحبه المدرس؟ نعم يحب يحبه المدرس ما شاء الله لماذا؟ لماذا يحبه المدرس؟ لأنه آه، لأن لأن له لأنه آه، لأنه آه، طالب طالب مجتهد ما شاء الله وهو ذكي وذو خلق وذو خلق ممتاز ممتاز يا أخي الكريم ما شاء الله نعم السؤال الثالث أو الرابع نعم. من أين ساعته ساعته من اليابان من اليابان نعم. لا خطأ يا أخي جوابك خطأ من الهندي آه، من الهندي من الهندي نعم طيب آه بكم ساعة هاشم بكم ساعته بكم آه، ساعته بمئة روبية بمئة روبية ولا بمئة روبية بمئة روبية بمئة روبية فقط دخلي. طيب مضاف إليه سؤال آخر يا آه، شمس الأنام آه. نعم. آه، قول صحيح أو خطأ قل صحيح أو خطأ هاشم طالب كسلان صحيح أو خطأ ها؟ خطأ خطأ الصحيح الصحيح هاشم طالب مجتهد طالب مجتهد ممتاز آه اثنان ساعته ساعته رخيصة ساعته رخيصة صحيح أو خطأ صحيح صحيح أحسنت يا أخي ساعته بألف روبية ساعته ها خطأ خطأ صحيح بمئة روبية بمئة روبية أحسنت سؤال آخر يا شمس الآن عندك <coughs> خمس دقائق أدخل إن على الجمل الآتية أدخل إن على الجمل الآتية فهمت المطلوب هنا يا شمس الأنام فهمت أستاذ طيب أدخل إن على الجمل الآتية الدرس صعب الدرس صعب نعم أدخل إن الدرس نعم فضل إن الدرس صعب ممتاز إن الدرس صعب نعم, نعم. لماذا الدرس لأن إن آه، منصب كان درس ممتاز namanya? أحسنت آه. جيد يكفي آه، ما موقع من الإعراب الدرس إذن هنا إن الدرس صعب ما موقعه من الإعراب الدرس آه، ماذا مبتدا مبتدا لا بعد إدخال إن setelah dimasukkan إن jadi apa ya karena jadi isim inna اسم إن أحسنت اسم إن منسوب أليس كذلك Sub, balas طيب صعب صعبون آه، خبر inna خبر إن أحسنت نعم. السؤال الأخير يا أخي الكريم نعم. السؤال الأخير آه، كون ما معنى كون bentuklah bentuklah jumlatan mufidatan jumlah yang sempurna musta'milan al-kalimah al-atiyah dengan menggunakan kata-kata kata berikut نعم أنا أعطيك كلمة خلق khuluq نعم تفضل أعطي بالجملة أه هاشم عنده ذو خلق هاشم عنده ذو خلق أو هاشم ذو خلق تقول هاشم ذو خلق خلاص نعم. نعم هاشم ذو خلق هذه جملة مفيدة صحيحة إن شاء الله نعم. طيب مرة أخرى الأخير كلمة مئة تأتي بالجملة Mi'ah نعم مئة اشتريت قميصا اشتريت قميصا اشتريت القميص آه، اشتريت القميص بمئة روبية يكفي شكرا جزاك الله خير يا شمس الأنام ممتاز أحسنت يا أخي الكريم ما شاء الله فضل أخي شكرا السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Akh Syamsul Anam. Nah, Kam nanti jatuh Ustaz. Eh, tadi ada beberapa kesalahan, ada dua, atau tiga, dua atau tiga tadi, dua atau tiga tadi. Ya, mungkin sekitar kalau kita kasih angka mungkin sekitar delapan atau tujuh dia. Nah, masya Allah. Jayididan, ah, masya Allah. Barakallahu fiqum, wa jazakallah khair. Tapi kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain di belakang Ahsyamsul Sulanam bagi Anda yang ingin mencoba mengikuti tes ujian kita. Tes lisan, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Dan kami berharap sekali interaktif Anda pada kesempatan malam ini sehingga kita bisa melihat perkembangan sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita pada pelajaran bahasa Arab ini dan kita angkat untuk telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dari Akhudi di Tambut. Taib. Masya Allah. Kevaluk Akhudi. Alhamdulillah. Masya Allah grogi Ustaz nih. Ah, grogi. Iya. <laughs> biasa saja Pak Budi, biasa saja. Insyaallah sahal insyaallah sahal. Allah yasir insyaallah. Musta'id Pak Budi, musta'id. Siap? Alhamdulillah siap. Baik. Silakan Pak Budi. Uh, Iqra Al-Hiwar fi safha khamsa Masih di halaman ini tadi. Safha khamsa. Di safha khamsa. Nah, anta tuasil آه القراءة أنت تواصل القراءة فهمت يا أبو بودي Fahimta. Um, fahimtu. Fahimtu. Nah, fahimta fahimtu. Nah. Fahimtu. تواصل القراءة فضل من آه، قول المدرس كم أخا لك يا هاشم من هنا كم أخا لك يا هاشم Kam akhon laka ya Hashim. نعم لا ت- لا تنسى أن تترجم Pak Budi Berapa saudara laki-lakimu wahai Hashim? نعم Diteruskan, Ustaz. Istamir, terus. Li salah sata, li salah sati ikhwatin. Salah sati wala salah tata. Li salah sati, li salah sata ikhwatin. Hmm, bukan salah sati, bukan salah tata. Li salah satu, yang benar. Oh, li salah satu. Nah. Li salah satu ikhwatin. Baik. Aku memiliki tiga saudara saudara laki-laki. Masya Allah. Al-Mudarris. Nah. Abdullah, Abdullah bin Hum, Apakah mereka itu para pelajar? Dimatikan radionya Pak Budi. Ada feedback? Ya Ustaz. La <clears throat> nah. innahum tujarun. Bukan mereka itu adalah para pedagang. Masya Allah. Al-Mudaris wakam uhtan laka. Nah. Dan berapa saudari-saudari perempuanmu? Nah. Hasim li arba'u akhwatin. Masya Allah. Li arba'u akhwatin, akhawatin. Mumtaz. Aku memiliki empat saudari-saudari. Mumtaz. Nah. Mudarit, Apil Hindi Kunal ana. Nah. Apakah dia di India? <clears throat> apakah dia? Apakah di, mereka? Nah, apakah mereka di India uh, sekarang? Nah, sahih. Hashim, la, inna hunna, huna, bil Madinatil Munawwarati ma'abi wa ummi. Naam. Tidak. Sesungguhnya mereka di sesungguhnya mereka di sini. Naam. Di, di Madinah Al Munawwarah bersama bapak dan ibu. Jadi bersama bapakku dan ibuku. Nah. Kamu dari abtoliba taliba Diperbaiki lagi Pak Buri bacanya. Ab, uh, Atolibatu hunna. Atolibatun. hunna. Apakah hmm. mereka para siswi-siswi? Nah. La. Innahunna. Innahunna mudarrisatun bil madinati bil, bil madrasati tanawiyati. Nah. Terjem? Uh, eh, tidak. Semuanya mereka adalah para guru Nah. di eh, <clears throat> sekolah tanawiyah Tarawih ini apa ini SMA atau SMP Pak SMA SMA SMA Ustaz. SMA di Saudi Thanawiyah mereka bilang nah Ya. طيب آه الآن Pak Budi آه أغلق الكتاب tutup kitabnya Ustaz. نعم أغلق الكتاب نعم خلاص أغلقت الكتاب Naam. طيب Pak Budi أجب عن الأسئلة الآتية أجب Anil as'ilatil atiyah. Ah. Pertanyaan berikut. Masya Allah. Uh, kam akhan li Hashim? Kam akhan li Hashim? Uh, Fahim eh, soal Pak Budi? Fahim tuh Ustaz. Baik. <coughs> kam akhan li, li Hashim? Hua. Hua salah satu ikhwatin. Hua salah satu ikhwatin. Ikhwatin. Jawabannya lahu. Nah, lebih tepat begitu. Lahu. lahu nah. Lahu, lahu salah satu ikhwatin. Sahih. Ahsan. Mumtaz. Masya Allah. As-soal Pak Budi. Nah. Uh, kam ukhtan lahu? Kalau tadi akhan, sekarang kam ukhtan lahu? Kam ukhtan berapa? Ukhtan. Saudari-saudari yang dimilikinya. Naam. Hashim maksudnya Ustaz. Sahih, Hashim. Kam eh, ukhtan uh, li Hashim? Lahu uh, arba'u. Naam. Uh, lahu arba'u. Bagaimana maksudnya? Lahu arba'u uh, akhawatin. Lahu arba'u akhawatin. Mumtaz. Ahsant. Ahsant. Jadi berapa totalnya semua Pak Budi? Jadi Saudara. totalnya uh, tiga dan empat jadi tujuh semuanya. Masya Allah. Arba wa sab, arba wa thalatha idan sabah. Nah, sahih. Sabah. Taib ya Pak Budi. As-su'al thalith. Soal yang ketiga. Say. Nah. Aina akhawatuhu? Aina uh, akhawatuhu? Uh, <clears throat> Aina akhawatuhu? Uh, ulaika. Naam, ulaika atau haula, naam. Haula هؤلاء بالمدينة المنورة مع أبي wa ummi. أبيك Pak Budi? Oh, ma, ma, ma, ma apa? Nah. Ma, ma abuhu. Ma wa, abihi. Uh, ma abihi wa ummihi. Nah, ma abi Hashim wa ummihi. Wa ummi. Sahih. Wa ummihi. وأمه. as-su'al الرابع Pak Budi. نعم. Sahih أو khata'? نعم قل صحيح إذا كانت الجملة صحيحة وقل خطأ إذا كانت الجملة غير صحيحة آه. فهمت أبو طيب. بدري؟ فهمت فهمت طيب إخوة هاشم طلاب إخوة هاشم طلاب لا هذا خطأ خطأ الصحيح ماذا؟ آه إخوة هاشم آه التجار تجار ممتاز طيب السؤال الثاني أخوات Hashim mudarrisat. Akhawatu Hashim mudarrisat. Sahih atau khata? Uh, sahih. Sahih. Sahih. Ahsan. Sahih. Apa artinya tadi, Pak Budi? Uh, eh, Akhawatu saudari, Hashim saudari, mudarrisat. Saudari-saudari Hashim adalah para guru. Mumtaz. As-su'alur uh, sudah berapa ini Pak Budi? Uh, Robi. Rabi, baik. Akhawatu Hashim Firyab akhawatu Hashim fir Riyadh. Sahih. Hada هذا khata. خطأ Sahih. صحيح ah, Bil ah, Madrasati Munawarah. Fil Madrasati Munawarah. Syukran. Baik, uh, masih beberapa soal lagi Pak Budi. Siap Pak Budi? Siap lanjut? Siap. Baik, Masya Allah. Siap, lanjut, Allah. Nah, Ustaz, Antum punya waktu 10 menit, sudah 5 menit sekarang. Tiga, sekitar, sekitar 5 menit lagi. Nah. Ya, Padahal, Pak Budi, tolong terjemahkan kalimat berikut. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Masya Allah, Masya Allah. Pak Budi, ini dalam bahasa Arab ini jumlah apa ini, Pak Budi? Jumlatul uh, masih ingat ada ada berapa bagi, ada berapa macam? Mumtaz, uh, jumlatul, jumlatul ismiyah. Lima lima ada jumlah jumlatul ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah kalimat ini, Pak Budi? Al-lughatul arabiyyah li'ana alamu mubtada al-ismi al-ismiyah. Eh, li'annahu mubtada'un bi bil isim. Hmm, karena kalimat eh, kalimatnya dimulai dengan kata benda. ala sekedalik Pak Budi? Benda. Sahih. Nah. Uh, tapi kalau begitu jelaskan Pak Budi. Al-lughatul itu sahlatun. Al-lughatul arabiyyah ma mawqi'uhu min al arab Apa dia? Posisinya itu al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Nah uh, al-mubtada. Mubtada, sahih. Nah, kalau as-sahlatun? As-sahlatun. As-sahlatun. Kalau ada mubtada maka harus ada khobar. Khobar, mumtaz, mumtaz. Tapi Pak Budi, sekarang masukkan al-luwatul itu sahlatun, masukkan ke kalimat ini huruf hmm, inna. Inna. Hmm, kata inna. In, inna. Inna inna lughatal arabiyyatal sahlatun. Al arabiyyata sahlatun. Mumtaz, sahih, ahsant. Mumtaz Pak Budi. Satu lagi Pak Budi, satu lagi. Betul, betul. Satu lagi, Masya Allah. Uh, Pak Budi, tadi disebutkan uh, salah satu salah satu ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Ini ada al-adat wal ma'dud di sini. Ada sekedalik Pak Budi? Bala ya Ustaz. Nah, tolong jelaskan ainal adat wa ainal ma'dud. Salah satu al-adat wa ikhwatin al-ma'dud. Mumtaz. Syukran Pak Budi, Masya Allah. Jazakallah khair. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa, wa fika barakallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Masya Allah. Jazakallah khair pada Bapak Budi dan Ya Mumtaz sebagaimana disampaikan oleh Ustadz dan tetap semangat Pak belajar bahasa Arab bersama kita. Insyaallah penuh faedah yang bisa kita akan ambil. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair wa selamat atas nilai yang diperolehnya. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar roja yang lain. Kami berharap interaktif antum pada malam ini silahkan di line telepon 021 823 6543. Siapa saja yang bisa mengikuti dan me serta dalam ujian alisan ini kami persilahkan. Dan kita angkat untuk peserta yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan Mu Ahsan ya. Baik. Mu Ahsan. Ya. Nah, kefaluki Mu Ahsan? Alhamdulillah nabil hayat. Masya Allah. Uh, eh, tafadhali Ummu Ahsan. Siap Ummu Hasan? Mustaidah? Allah. Ustaz. Allah. Taib alan iftahi safha ifna Nah. Iftahi safha ashar. يا حسن الكتب الموزعة في إلى المستمعين مثل هذا طيب وجدتي أم حسن 12 خلاص عشر sebelas اثنا عشر Uh, bukunya Umu Asan yang mana nih? Buku cetakan lama, cetakan baru Umu Asan? Lama Ustaz. Oh subhanallah. Baik, sebentar. Kita cari dulu. Kalau begitu Umu Ahsan, cari Adar Susani Umu Ahsan kalau gitu Adar Susani. Ada jadi أيضا. Ah, لا لا. Baik, lepas. Eh, taib. Eh, Ad-Darsutani itu ada pada halaman dicetakan lama umum ya. Itna ashar sahih, itna ashar sama. Ashar. sama kan? Afan, afan. Uh, eh, sama, saya Ashar. Umum dari salah ini bukan 11, tapi Ashar itu 12. Ada sekitar lagi? Nah, nah, tafadhali iqra'i al-hiwar thumma tarjimi. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, irfai sautaki qailan. Diangkat sedikit suaranya, dikeraskan dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaifa haluka ya ahi? Man ahu? Manil akh? Manil ah? Nah. Ana ah, Ana muda Terjemahkan umu. Ah, uh, nah. kaifa haluk dari situ? Bagaimana kabarmu wahai saudara? Saudaraku? Saudaraku. Nah dari mana? Uh, Manil akh? Siapa ya, siapa kamu? Siapa Ana, al akh? Bukan siapa, siapa kamu? saudara? Siapa saudara? Ana mudarisu de ana mudarrisu jadi dun bil jamiati. Saya guru baru di uh, uni, universitas. Ismi Hisamu. Nah, Namaku Hisam. Ana minal wilayatil muta, mutahidatin. Nah. Uh, saya dari negara Amerika Serikat. Gitu nah, ya, Nah, baik. Silakan eh, teruskan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bika ya ahi. Nah. Selamat datang wahai uh, wahai saudaraku. Nah. Ana masrurun bil biliko ika. Nah. Saya senang bertemu denganmu. Nah. Stand Ana Jamiluka. Saya uh, temanmu. Nah. Ismi Bilal Lubnu Hamidin. Nah. Namaku Bilal anaknya Hamid. Nah amin Washington nah, anta ya Hasim apakah dari Washington Washington kamu wahai Hasim nah la ana lastu min Washington Washingtona nah. nah bukan saya <clears throat> saya bukan dari Washington nah. ini nah. min New York New York New York York. Tidak, malah kuliah lah, bas. Lah, bas. Di nah, Sesungguhnya saya dari New York. Ah, sant, Masya Allah. Syukur, Umu, cukup, cukup. Uh, umu, jazakallah, Masya Allah. Umu, eh, di buku cetakan Umu ada perbedaan sedikit dengan buku yang saya pegang. Nah, Tadi Umu bilang, anak mudarrisun jadidun bil jami'ah. Uh Nah, di, sini buku cetakan baru sudah diganti dengan Ana muhandisun jadidun. Oh. Tapi tidak apa, tidak apa-apa. Hanya sedikit eh, sedikit perbedaan saja, tidak tidak banyak. Siap Umu Hasan? Mustaidah, insyaallah. Insyaallah. Baik, balan agli kitab ya Umu Hasan. Hmm. Agli kitab. Naam, la tanduri ila kitab. Mamnu. Naam. Naam. Kelas? Sudah? Baik. Uh, eh, Hasan ajib anil as'ilatil atiyah. Min aina Hisham? Hisham min min Hisham min? min New York. Hmm. Uh, itu nama kotanya, nama oh. negaranya? Minal Wiladati. Minal Wilayat. Ah, ah, ah. Nam? Wiladati. Min Al Wilayat. Mm -hmm. Al Muttahidah. Min Al Wilayat. Muttahidah. Al Muttahidah. Nam. Dari United States. Al Wilayat Al Muttahidah. Amerika Serikat. Taib Uh, Ummu Ahsan, السؤال الثاني uh, هل أو A A Ahisham tajirun Ahisham tajir La. La Huwa mudarrisun. هو مدرس طيب السؤال الرابع أين يدرس هشام أين يدرس هشام Eh, أين يدرس هشام huwa hai huwa minal eh, أين يدرس أين يدرس أين وأنا أين di mana? نعم أين يدرس هشام Di mana eh bil eh, أين ما معنى أين أم أحسن Aina di mana? آه، di mana يدرس أين يدرس Mudaris ya, guru. نعم يدرس درس يدرس أين يدرس di mana dia mengajar Eh, ya mm, nah huwa, huwa nah yudarrisu huwa mudarrisu uh, eh, bil jami'ah bil jami'ah sahih nah hmm. bil jami'ah Taib Umu Asan berikutnya sahih atau khata sahih atau khata uh, Hisham mudarrisun jadidun sahih atau khata Sahih. صحيح نعم السؤال الثاني هشام من واشنطن Min Washington. صحيح Hmm, أو خطأ kota خطأ الصحيح ماذا yang benar apa Sahih, eh, min wilayati wilayati eh, wahidati. Eh, Washington nama kotanya Kalau yang ibu sebut yang umum sebutkan al wilayat al mutahida itu nama negaranya. Oh, sahih Ustaz. Nah, nah. sahih. Sahih. Sahih. Idan Hisham min Washington. No, nah, sahih. Nah, khata Ummu Hasan. Salah, afwan. Oh, nah. <laughs> Hisham min New York. Sahih. Hisham min iya, iya, Hisham iya. min New York. Yakfi. Tapi pertanyaan berikutnya Ummu Hasan. Oh. Agak grogi sepertinya Ummu Hasan nih. <laughs> Eh, baik. labas, labas insyaallah. Ummu Hasan siap soal yang lain? Allah. Taib. Muasan, tadi disebutkan di sini beberapa jamak tadi di sini. Eh, beberapa jamak, beberapa apa? E, beberapa e, isim. Misalnya tadi mudaris. Hmm. Ma jam'u mudarris ya Ummu Ahsan? Ma jam'u mudarris? Mudarrisun. Apa jamaknya? Ma jam'u mudarris? Mudarrisuna. Mumtaz. Mudarrisuna. Baik. Ada lagi kalimat yang lain zamilun. Zumala. Eh, mumtaz, zumala. Masya Allah. Eh, akhun. Apa jamannya akhun? Akhun. Ah, ikhwanun. Eh, akhun. Ikhwanun. Ikhwan atau ikhwah? Ikhwah. ikhwah. Nah. Hmm. Tapi pemuasan, berikutnya pemuasan. Eh, Hasan. Uh, di sini ada kalimat uh, ana muhandisun atau ana mudarrisun. Hmm. Ana mudarrisun. mudarrisun. Jadidun hmm. bil jami'ah. ah. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Ummu Hasan? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena awal kalimatnya dimulai dengan isim hmm, atau yaitu, kata benda. Yaitu kata apa? Kata benda. Eh, awal. Contohnya apa di sini? Ana mudarris. Aina kata bendanya di sini. Ana mudarrisun. Ana. Ana. Mumtaz. Mumtaz. Taib Ummu Hasan. Berikutnya. Masih siap Ummu Hasan? Insyaallah. Taib. Ya. Disebutkan di sini tadi uh, <clears throat> Hisham minal wilayat al-muttahidah. Apa makna al-wilayat al-muttahidah, Ummu? Eh, negara kesatuan. Negara kesatuan Amerika Serikat. Sahih. Amerika nah. Serikat. Pertanyaan terakhir Ummu Hasan. Ummu Hasan tolong masukkan dalam kalimat adkhil kalimat uh, mudarris fi jumlatin mufidah. Mudarris, masukkan kalimat mudarris, kata mudarris dalam kalimat sempurna. Mudarrisun. Tafadhal, tafadhali. Tauji mudarrisun jadidun bil uh, zauji mudarrisun jadi sudah sudah kata kalimat sempurna tadi. Zauji mudarrisun jadidun. Khalas jami'ah atau tambahlah, labas bil jami'ah masya Allah silakan diterjemahkan Umu uh, suamiku seorang guru baru di universitas masya Allah sahih kata kedua Umu masukkan dalam kalimat nah. <clears throat> masrurun masrurun senang. masrurun ah masrurun itu senang ya Ustaz? nah nah uh, masukkan dalam kalimat ana, liko elik ana lika Nah. Ana masrurun. Bika. Nah. Ana masrurun. Bika. Bika. Ana li ana ku. Li anaka. Li anaka uh, eh, du khulukin. Masya Allah. Ana masrurun bika. Li anaka du khulukin. Mumtaz. Masya Allah. Ini kalimat sempurna yang bagus sekali. Bisa terjemahkan Umu? Uh, eh, saya senang bertemu denganmu karena Eh, saya, saya suka senang sama, uh, uh, saya, saya senang suka dengan kamu. Dengan kamu karena kamu memiliki akhlak yang baik. Masya Allah, muntas kan? muntas Syukuran kamu Nah, jazakallah khair, masya Allah. Ada beberapa yang salah, tidak, tidak apa-apa, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Labas, labas, insya Allah, khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jazakallah khair pada Ummu Ahsan. Kamu nanti jatuh Hasan. آه ي- نعطيه ستة مثلا طيب، جيد. مقبول إن شاء الله مقبول مقبول إن شاء الله. مقبول إن شاء الله Saya jazakallah khair pada Ummu Ahsan atas eh, partisipasinya dan ya semoga lebih bisa ditingkatkan kembali pembelajaran dan pengetahuannya tentang tentu juga dengan semangatnya untuk belajar bersama-sama dalam ilmu bahasa Arab ini نعم dan kita angkat استمر نعم satu penelpon kembali, ya satu peserta pada kesempatan malam ini di line telepon 0218236543 dalam ikhtibar atau ujian nisan dan kami berharap interaktif antum pada malam ini ya sehingga kita bisa melihat uh, keberhasilan pembelajaran uh, kita dalam media radio ini untuk uh, ilmu pengetahuan bahasa Arab dan kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya kami buka kesempatan di layanan pesan singkat Radio Roja di 021 afwan di 0819 tiga Kami ulangi di empat tiga Tapi kita angkat telepon yang atau peserta yang ketiga. Afwan, peserta yang keempat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Akursin di Cilincing. Baik. lo ya Akursin? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Anta musta'id insya Allah. Insya Allah. Antum siap? Baik. Insya Allah Insyaallah. آه معك الكتاب الآن يا أخ كرسين Naam, Ustaz. معك الكتاب Naam. طيب آه افتح صفحة ثمانية عشر صفحة ثمانية عشر Naam, Ustaz. وجدت ثمانية عشر طيب اقرأ النص الدرس الثالث الدرس الثالث نعم وترجم pelajaran ketiga. نعم Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Nah. Berapa murid di dalam kelasmu ya Ali? Nah, mumtaz. Fi, fi faslina arbata asar asar taliban. Nah. Di kelas kami ada 14 murid. Nah. Ahsant. Sahih. At-tullabu fi faslina aksaru Fihi tis'ata asara taliban ya hmm. Aliyu. Nah. Ya Aliyu masmut talibi jadidi allazi jaa amsi. Nah. Terjem? Di kelas kami lebih banyak muridnya. Nah, mumtaz. Di dalamnya ada 14 murid. Ah, berapa? 19 murid. Nah, asant, Ya Ali, siapa nama guru yang baru yang datang kemarin? Siapa nama? Siapa? At-Tarib al Jadi. Ya, guru guru yang baru, murid yang baru ah, murid yang, yang datang kemarin. Nah, nah, nah. Ismuhu Usama. Nah. Namanya Usama. Nah. huwa qawi huwa qawilun jiddan. Nah. Alaika kadzalik? Bala. ترجم Huwa أولا qawilun jiddan. أه، ترجم أولا يا أخي الكريم هو طويل جدا ترجم Dia tinggi sekali. نعم Bukankah begitu? نعم Bala, iya. ما شاء الله Huwa tawilun jiddan walakinna hamidun atwalu minhu. ممتاز Dia tinggi sekali, akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. ما شاء الله نعم innahu atwalu talibin fi faslina. Nah. Sesungguhnya dia lebih tinggi. Ah? Murid yang, yang paling tinggi. Sesungguhnya dia yang paling tinggi di kelas kami. Nah, murid yang paling tinggi di kelas kami. Sahih. Wa man atwalu talibin fi faslikum dan siapa murid yang paling tinggi di kelas kamu? Nah, di kelas kalian? Di kelas kalian. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Nah. ترجم Adafkaruka hadza ya Ahmadu يا أخ كرسين ترجم أولا أطول طالب في فصلنا إبراهيم ترجم أولا yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. نعم جيد Jadi di kelasnya uh, Ahmad siapa tadi yang paling tinggi? Usama. Uh, yang paling Ahmad di tempat yang paling tinggi Ahmad Ahmad. di kelasnya Ahmad في Kelasnya فصل Ahmad. أحمد إبراهيم أليس Nah, nah. Antum lihat kalimat terakhir, atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Nah, nah. Ada sekitarik, atwalu talibin fi fasli Ahmad man? Ibrahim. Ada sekitarik? Nah. Ada sekitarik takul bala. Bala, bala. Bala, taib. Antum, ant, anta ma'ai, ya khi? Antum konsentrasi? Nah, nah. Taib. E, kalau di kelasnya Ahmad siapa tadi? Kelasnya Ali? Di kelasnya Ali, Afwan. Di kelasnya Ali. Di kelasnya Ali. Hmm. Siapa yang paling tinggi? Antum pahami? Eh, Hamid. ininya? Ah, Hamid. Nah, jahit. Siap ah? Eh, kursin siap? Soal-soal? Baik, agak dikir kitab idan lan. Ya. Agak dikir kitab. Nam. خلاص؟ نحن نحسن الظن بك يا أخي أن أنك أغلقت الكتاب طيب يا أخ كرسين أجب عن الأسئلة الآتية Nam. السؤال الأول كم طالبا في فصل أحمد كم طالبا في فصل أحمد فهمت السؤال يا أخي نعم نعم نعم في فصله فيه طيب لا بس فيه تسعة عشر طالبا صحيح فيه تسعة عشر طالبا صحيح آه، أما بالنسبة لطالب kam taliban fi fasri Ali? Kam taliban fi fasri Ali? Fihi fi fasri Ali taqul hakadha ya akhi. Ya. Fi fasli Ali tis'ata asro taliban. Tadi barusan Ahmad tis'ata asyar. Tis'ata as asara. Sekarang taliban. Ahmad. Sekarang Ahmad. Ahmad. Ahmad. Ahmad tadi berapa? Tis'ata asyar. Sekedalik. Enam. Sekarang Ali. kam Ali Kam Ali. Hmm, kam طالبا في فصل علي تسعة Fi عشر fasli أيضا Ali. نعم Fi fasli Ali arba'ata as asaro taliban. صحيح أربعة عشر طالبا ممتاز السؤال الثالث يا أخ حسين Nam. من أطول طالب في فصل أحمد من أطول طالب في فصل أحمد في فصل أحمد من أطول طالب Atwalu talibin fi fasli Ahmad kalimat terakhir yang antum baca tadi siapa yang Oh. berhenti Tali أطول Atwalu طالب talibin Ibrahim. آه نعم أطول طالب في فصل أحمد إبراهيم أحسن صحيح Baik, masih siap ah, Kursin? Soal yang lain? Salah satu. Baik, soal berikutnya. sahih atau khata? Hmm. Jawaban antum hanya sahih atau khata. Antum masih tutup bukunya? Hmm. Baik. At-talibul jadidul ladhi jaa amsi ismuhu Usama. Sahih atau khata? At-talibul jadidul ladhi jaa amsi ismuhu Usama. Sahih? Sahih. Sahih, ahsan. Ithnan. في فصل علي عشرة طلاب في فصل علي عشرة طلاب صحيح أو خطأ خطأ أستاذ خطأ الصحيح ماذا فيه في فصل علي في, في فصل علي نعم في فصل علي نعم أربعة عشر taliban. ممتاز أربعة عشر طالبا ممتاز أحسنت يا أخي أنتم bilang tadi أربعة عشر طالبا Nah, Eh, di situ ini bicara tentang bab apa ini? Arba'ata asyara taliban ya, akh. kursi. al-adat wal madud. Mumtaz. Al-adat wal ma'dud. Tolong jelaskan aina al-adat wa aina al-ma'dud. Al-adat Al-adat arba'ata asra Nah. wal madud taliban. taliban. Bagaimana kondisi Al-ma'dud di situ, akhi. Apa al dia? Al-ma'dud. Bagaimana kondisinya? Apakah dia jamak masalan? Al-ma'dudnya mufrad, mufrad mansub. Mufrad mansub, sahih. Mengapa ma'dudnya mufrad mansub di situ, akhi? Kenapa sebabnya? Kenapa enggak jamak majrur misalnya? Karena kaidah dari 21 eh, dari 11 sampai 20 ah, sampai berapa? Sampai 99. Ya, 99 Al-Madud mufrad mansub. Mufrad mansub, sahih. Syukran akhi. Baik, soal al-akhir. Soal yang lain. Siap ah Kursin? Naam. Uh, hati mufrad lil jama' al-ati. Hati mufrad lil jama' al-ati. Fahimtum? Fahimta ya kursin apa yang diminta di sini? Hati al-mufrad berikan mufrad untuk jamak berikut ini. Anak akan menyebutkan beberapa jamak antum sebutkan mufradnya. Siap? nah, nah. Taib. betul. طلاب ما مفرده طلاب Mufradu mufraduha talib. مفرده طالب صحيح طالب كتب Kutubun. Ma mufraduha? Muf, mufraduhu al-kitab. Al-kitabun. Ahsant. Kalimah akhra. alakhir. Jududun. Ma mufraduha? mufraduhu al-jadid. Al-jadid. ya. Syukran ya Kursin. Jazakallah khair. Masya Allah. Mumtaz akhi. Barakallahu fikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada akh kursin dan natijah Ustaz. Ya. آه، سبعة أو ثمانية لا بس نقضي ثمانية نعم Jaya jidan sudah. جيد جدا ممتاز Baik, jazakallah khair. Dan Ustaz kita rehat sejenak mungkin. نعم نعم ناخذ راحة Baik, pendengar rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak dan akan kembali dalam ikhtibar tahriri ya, ikhtibar syafahi afwan dan kita akan terima kembali peserta berikutnya setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب رجع tes atau ujian lisan pelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan malam ini yang diawali dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 10 dan insya Allah nanti akan disiapkan beberapa pertanyaan dari beberapa bab tertentu untuk Anda dan kami berikan kesempatan yang selanjutnya bagi Anda yang ingin mengikuti ujian ini di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umum di mana? Dengan umunihan di Tangerang. Taib. Dia lagi. Umum siapa? Nihan. Sebentar ya umum ya. Taib. Kita akan berikan kesempatan untuk Umu Nihan untuk bisa mengikuti ujian ini. Di mana Umu Nihan? Tangerang. Oh Tangerang. Ya. Taib. Eh, Mustaidah Umu Nihan? Insyaallah. Taib. Uh, silakan Umu, iftahi safha uh, sittatun wa ishrun. Sittatun wa ishrun halaman 26. Sittatun wa ishrun. الدرس الرابع خلاص الدرس الرابع نعم تفضلي اقرأي الدرس الرابع pelajaran keempat نعم Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ibrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya khali Kaifa haluk la'allaka bi khair Nah, terjemah ulang Salam Selamat datang Wahai pupuku Nah Bagaimana kabarmu? Ha? khali uh, Khal Keponakan ya? Khal dia adalah uh, akhul um. Akhul, uh, akhul um. Paman. paman. Nah. Tapi dia dari um. Uh. Dari mana umu? Dari ibu. Dari ibu. Nah. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? La'allaka bi khair. Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Nah. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Alhamdulillah di mana ayahmu wahai Ibrahim? Zahaba ila suki. Nah beliau da, uh, ke pasar. Beliau pergi ke pasar. Nah. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dan nah. di mana ibumu? Nah. Zahabat ila kholati Zainab. Beliau pergi ke uh, bibi saya nah. Zainab. Sahih. Wa aina ikhwatuka? Dan di mana saudara saudaramu? Hmm, saudara-saudaramu? Zahabu ila jami'ah. Mereka pergi ke kampus. Nah. Wa aina akhwatuka dan di mana saudari-saudarimu? Nah. Zahabna ilal madrasati, mereka pergi ke sekolah. Sahih. Ama zahabta ilal madrasati yauma? Uh, ah, bukankah engkau pergi ke sekolah hari ini? Nah. Bala, zahabtu wa raja'tu ba'dal hisatil ula. Nah. Benar, saya pergi dan kembali setelah uh, <clears throat> pelajaran Ustaz. Nah, al-hissah pelajaran, pelajaran al sahih. Lima roja'ta, kenapa kamu kembali? Nah. Roja'tu li anna maridun. Sahih. Saya kembali karena saya sakit. Sahih. Nah. La ba'sa, adhahabta ila tabib? Ah, nggak Enggak apa-apa. Apakah nah. engkau pergi ke dokter? Nah. Naam, tu. Iya, saya pergi. Masya Allah, Masya Allah. Semua dialog diterjemahkan. Alhamdulillah. Uh, siap umum. beberapa pertanyaan berikut. الله طيب الآن أغلق الكتاب من فضلك نعم لو سمحتي أغلق الكتاب خلاص نعم طيب آه، أجب عن الأسئلة الآتية ما معنى أجب عن الأسئلة الآتية أمو؟ جواب pertanyaan-pertanyaan آه، berikut. نعم. رقم واحد أين ذهب أبو إبراهيم؟ أبوه إلى السوق. أبوه ذهب إلى إلى إلى السوق صحيح إلى السوق أحسنت. وأين ذهبت أمه وأين أمه ذهبت أمه نعم ذهبت إلى خالته زينب صحيح إلى خالته زينب ممتاز ما شاء الله آه رقم ثلاثة متى رجع إبراهيم من المدرسة متى رجع إبراهيم من المدرسة إبراهيم رجع <coughs> من المدرسة بعد الحصة الأولى بعد الحصة الأولى ولماذا لأنه مريض لأنه مريض ما شاء الله آه، أذهب آه، إبراهيم أذهب آه، إبراهيم إلى الطبيب نعم هو ذهب إلى الطبيب ممتاز ما شاء الله الآن أمو قل صحيح إذا كانت الجملة صحيحة وقل خطأ إذا كانت الجملة غير صحيحة فهمتي؟ نعم, نعم. إبراهيم Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Saya kata. Tadi Yusuf uh, Ibrahim nah, mengatakan apa? nah, sahih. Sahih? Nah, tarjim awalan Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Uh, Ibrahim adalah anak saudara perempuannya Yusuf. Nah, sahih? Sahih. Sahih, ahsan. اثنان يوسف عم إبراهيم يوسف عم إبراهيم صحيح أو خطأ آه، خطأ خطأ الصحيح خالو يوسف نعم يوسف خالو خالو إبراهيم ليس خالو, خالو يوسف إبراهيم. نعم خالو إبراهيم آه ثلاثة آه إبراهيم ما ذهب إلى الطبيب لأن إبراهيم مريض إبراهيم ما ذهب ما ذهب بمعنى لا يذهب Ah, Ibrahim tidak pergi ke dokter صحيح أو خطأ Eh, Khata خطأ الصحيح Eh, Huwa zahaba هو ذهب هو ذهب إلى الطبيب الصحيح. طيب آه، أمو آه، الآن آه، السؤال الآخر soal-soal yang lain sekarang آه، di sini disebutkan umum beberapa kalimat jamak di sini disebutkan. آه، di antaranya adalah kalimat ikhwatun. ما مفردها أخ أخ صحيح أما أخوات أخوات أخت أخوات أخت طيب ما جمع طبيب ما جمع طبيب طبيب جمعه طيب kata kalimat lain kalimat lain Ma jam'u khalun? Baik, kalimat lain umum. Ma jam'u uh, ammun. Ammun. <coughs> ammun a'mam. Khal akhwal. Akhwal. Naam. Eh, soal yang lain umum siap? Taib. Eh, Perbaiki sahih al-jumal al-atiyah. Sahih. Koreksi, betulkan al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Anda akan bacakan 2 sampai 3 kalimat yang salah. Umu tolong dibetul, membetulkannya. Uh, eh, Fahimti? Baik. Adhahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Adhahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Adhahabta Ilal Ilal mustashfa. mustashfa. Sahih. Sahih, ahsan. Yang salah tadi dhahabtu. Seharusnya dhahabta. Nah. Nah, جيد. اثنان آمنة وفاطمة وزينب رجعوا من الجامعة آمنة وفاطمة وزينب رجعوا من الجامعة صحيح أو خطأ Khata آه صحيح Eh, Hunna roja'na صحيح bukan raja'u tapi Roja'na رجعنا من الجامعة طيب آه، satu lagi umum آه، ضع هذه الكلمة في جملة مفيدة ضع هذه الكلمة في جملة مفيدة ما معنى ضع هذه الكلمة Eh, Letakkan kata berikut في جملة مفيدة pada kalimat sempurna طيب السوق As-suq. نعم Ana Zahabtu ila suqi. Ana zahabtu ila suq. Sahih. Kata yang terakhir, yang kedua. Zahabna. Zahabna. Akhawatu Fatimah. Naam. Zahabna ilal madrasah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran umum. Jazakallahu khair. Masyaallah. Mumtaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Umur Raihan di Tangerang. Nah. Dan ya, uh, kami ucapkan sekali lagi jasa kelakar atas interaktif dan partisipasinya dan selamat untuk mendapatkan yang mumtaz ada. Mumtaz, Hasan. Baik, Masih kita berikan satu kesempatan kembali mungkin bagi pendengar yang lain di 021 823 6543 untuk bisa mengikuti ujian lisan dari pelajaran 1 sampai dengan 10 dan alhamdulillah kita sudah membahas atau me ujikan empat bab dari pelajaran jilid yang kedua ini dan kami memberikan kesempatan untuk satu peserta kembali malam ini bagi para pendengar roja yang ingin berinteraktif. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Abdul Waris. Abdul Waris. Di mana? Uh, ah, Firawalele Masya Allah. Firawalele, Aina, di Bogor, wala? Eh, di mana warga itu? Ciputat. Ciputat, Tangerang, masya Allah. Hmm, Bintaro, daerah Bintaro. Ma Bintaro, masya Allah. Uh, mas muka Anifan, anak-anak situ? Nah, antum uh, siapa tadi namanya? Anda lupa. uh, <laughs> Abdul Waris. Abdul Waris, masya Allah. Kebalok Abdul Waris. Uh, ah, khair. Masya Allah. Abdul Waris, ma'akal kitab? Uh, Naam, Ustaz. Naam. Uh, iftah safhah 30. ثلاثون رأيت ثلاثون Uh, Antum cetakan baru apa cetakan lama ini Abdul Waris uh, جدد أستاذ. آه جديد ما شاء الله أحسنت الدرس الخامس أليس كذلك Uh, صحيح. صحيح نعم فضل اقرأ الدرس الخامس. نعم Pelajaran kelima. نعم Man fataha babal fasli? Nah. Siapakah yang membuka pintu kelas? Nah. Anak patah tuhu. Nah. Saya telah membukanya. Nah. Waman fatah nawafida. Nah. Dan siapa yang membuka jendela-jendela itu? Nah. Ana patah tuha. Saya yang telah membukanya. Nah. Man kasaraha dal maktab. Nah A'anta kasartahu ya Hasim? Siapakah yang mem yang mematahkan meja ini? Nah. Apakah kamu mematahkannya ya Hasim? Nah. La ini makasartuhu. Bukan, tidak. Sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Mumtaz. Nah. Arojaa Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Nah. Apakah Zakaria Hamzah dan Utsman pulang dari Mekah? Nah. Lama roja'u. Belum, mereka belum pulang. Asah, ah, asan. Ah, nah. Ya Ustaz, kharajat tulabul jududu wajahabu ilal mudir. Nah. Ya Ustaz, mereka murid-murid baru telah keluar dan pergi ke direktorat. Pergi ke Eh, mudir, Nah, rektorat Al-Mudir. ya, Eh, traktor. rektor. Nah, Apahim tadar saya Talha? Apakah engkau paham pelajaran itu ya Talha? nah, Naam, fahim tu jayidan. Ya, aku paham sekali. نعم شكرا أه عبد الوارث يكفي شكرا نعم أه عبد الوارث الآن أقلك الكتاب من فضلك خلاص Ustaz. خلاص ما شاء الله خلاص ما شاء الله يا أخ عبد الوارث أنا سأسألك بعض الأسئلة مستعد إن شاء الله إن شاء الله أستاذ طيب السؤال الأول أين ذهب الطلاب الجدد أين ذهب الطلاب الجدد ذهبوا ذهبوا ذهبوا الطلاب الجدد ذهب الطلاب الجدد ذهب الطلاب الجدد نعم ترس Pasti Ustaz pergi ke mana Hmm, Bagaimana tadi? آه، ذهب إلى المدرس أو ذهب إلى البيت Jahaba ilal mudaris المدرس لا يا أخي الكريم عفوا صلاح ذهبوا إلى المدير Oh, Jahabu ilal نعم mudir المدير Oh, نعم iya. tadi antum terjemahkan re- direktor tadi itu نعم فهمت يا أخي نعم Baik, uh, soal tani, lah bas. Uh, eh, masih ada soal yang lain. Soal pertama salah, tapi tidak mas, insya Allah masih ada soal yang lain. Uh, soal tani. Soal yang kedua. Afahima Tolhatu darsa Afahima Tolhatu ad-dars <coughs> Nah Maratan ukhra A Afahima Tolhah ad-dars Afahima tolhah ad-dars Naam. Naam. Jadi, stamir. Naam, terus? Fahim, fahimna ya, Naam, fahima. Fahima. Tolhatu ad-dars. Naam, fahima ad tolhatu ad-dars. Taib. Eh, satu lagi, uh, Abdul Waris, siap? Hmm. Satu lagi. ah Hah? Kalas? Taib. Naam. Man fataha an-nawafidh, man fataha an-nawafidh? Hmm, Aliun. Ali? ali mumtaz. Ali fataha fatah tuha fatah tuhu. Eh? Fatah tu berarti saya. Berarti antum Abdul Waris yang membukanya. Fatah tuha ya, Ustaz. Antum berarti antum yang membukanya Abdul Waris. Uh, Kalau antum mengatakan fatah Aliun fatahaha. Aliun fatahaha. Mumtaz. Baik, ah, eh, kursi, ah, Abdul Waris. Hmm. Antum masih tutup bukunya? Kalau Ustaz. Baik. Uh, eh, kul sahih atau khata. Hmm. Fahim Fahim, fahim Baik. Uh, fataha Aliun al-baba صحيح فتح علي الباب خطأ الصحيح Hmm, khata. خطأ طيب yang benar adalah الصحيح ماذا Nawafiz. نعم فتح علي النوافذ السؤال الثاني ما رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة ما رجع زكريا صحيح، وحمزة صحيح أو خطأ Sahih. Sahih, mumtaz. Ahsan. Baik, uh, soal berikutnya Abdul Waris. Hmm. Uh, ada kalimat Fataha Aliyun an nawafid. Fataha Aliyun an nawafid. Fahim ya? Abdul Waris. Uh, fahim tu Tolong terjemahkan dulu. Fataha Aliyun an nawafid. Ali membuka jendela-jendela. Baik. -jendela ya ah Abdul Waris eh, Aliun di kalimat itu posisinya sebagai apa dia? Isim Ustaz. Ah, isim. Ya. Uh, taib, dia isim. Hmm, tapi posisinya dalam kalimat itu sebagai apa dia? Sebagai apakah sebagai Mubtada. Hah? Mubtada. Mubtada uh, Fataha Aliun Al-Fasra. Mubtada? Fataha Aliun. Sebelumnya. ah, ah, ini jumlah apa ini, akh? Eh? Jumlah isimnya atau jumlah fi'liyah? Tataafnya dia Jumlah fi'liyah. Sahih, jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena Di'annahu fi'liyah. Di'annahu budi'a bil fil. Karena dimulai dengan kata iya. fi'il. kerja, fi'l Yaitu kata kerja, kerja yang mana? Kata kerja. Fataha. Berarti aliyun dari situ sebagai apa tadi ya? Baris? Sebagai fa'il. Fa'il, bukan mubtada. Al-Sekedalik. Hmm. Bala. Bala. Bala. Nah. Taib aliyun al-fa'il. Aina al-maf'ulu bih? Ada maf'ul bih di sini enggak? Fataha Ali ada, Nawafid. Ada, Yaitu uh, ah, Nawafid. An-Nawafid, mumtaz. An-Nawafid maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya. Bisa jelaskan ah Abdul Waris apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih? Kalau fa'il itu pelaku Ustaz. Pelaku. di bih objek. Hmm, maf'ulun bih objek. Objek. Bagaimana harakatnya fa'il ini? Bagaimana dia? Harokat huruf uh, ah, terakhir dia fa'il. Marfu. Dia marfu. Hmm, marfu itu tandanya diantaranya? Di Doma atau domatain. Atau domatain. Kalau an-nawafid uh, mafulun bih. Nah, apa dia? Mansub. Apa tanda nasab biasanya itu? Fathah atau fatatain. Mumtaz. Ahsant ya. Satu soal lagi ah Abdul Waris. Bisa hmm, siap? Baik. Satu lagi. Tolong masukkan dalam kalimat uh, kata berikut ini. Uh, ad-dars. Ad-darsu. Uh, ana aktubu darsa ala sabur. Mumtaz. Ana aktubu darsa ala sabur. Terjemahkan. Saya menulis uh, pelajaran itu di atas papan tulis. Mumtaz. Masya Allah. Syukran ya eh, Abdul Waris. Anta mumtaz iya. insya Allah. Masya Allah. Hmm, syukuran, Hanya satu Ustaz. salah tadi. Yang lainnya insya Allah betul semua. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya masih, masih grogi Ustaz. Ah, masih grogi. Lah bas. biasa itu. Biasa. Nah, biasa. biasa. semua <laughs> ikhwan dan akhwat grogi. Nah. Afwan. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abdul Waris atas uh, partisipasi dan interaktif Anda pada kesempatan malam ini dan selamat untuk mendapatkan nilai mumtaz. Masya Allah. Insya Allah untuk kedepannya lebih bisa bersemangat dan mengikuti tiap-tiap bab pada pelajaran bahasa Arab kita di nah. uh, kajian Radio Roja ini. Dan sepertinya tadi peserta terakhir ya, untuk malam ini. Hmm. Taib. Nah. Dan selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan Baik. yang mungkin bisa kita angkat ya. di pesan singkat. Ya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk mengetahui perbedaan penggunaan antara abi dengan abu, Sat. Ya. Apa beda penggunaan antara abi dengan abu untuk pemakaian kunyah dari Abu Hasna di Bekasi? Abu dengan abi. Nah, kalimat abun eh, asalnya abun. Jika dia berdiri sendiri, abun Arif ba dan ba-nya itu berdomah, berdomatain, abun. Uh, tapi abun ini dia memiliki beberapa hukum yang uh, spesial, yang istimewa. Abun ini kalau dia digabung dengan kata yang lain, abun jika digabung dengan kata yang lain maka bisa uh, berubah menjadi uh, abu atau abi. Abu setelah ba ada waw, atau setelah ba ada uh, ya. Atau bisa juga aba. Setelah ba ada alif. Nah, ah, sahih. Kalimat abun ini sebenarnya uh, termasuk daripada bab tentang eh, al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah. Ada lima isim yang hukumnya sama seperti abun ini. Yaitu diantaranya abun, akhun, akhun uh, apa lagi? Hamun. Hamun. Zu. Famun. Famun. Sahih. Nah. <coughs> kelima isim ini, kelima kata benda ini, dia eh, berubah dan perubahannya itu eh, perubahan yang eh, tidak seperti yang lainnya dengan harokat. Kalau yang lainnya dengan harokat bisa kasrotain, bisa domatain atau bisa fatatain, kasrah fathah domah. Tapi kalau abun dan yang semisalnya ini dia berubah uh, be, uh, kata belakangnya dengan huruf abu wow, abi ya, aba Arif. Ah, untuk mengetahui kapan kita menggunakan aba, kita kapan menggunakan abu, kapan menggunakan abi, maka itu harus mengetahui posisinya dalam kalimat. Dan untuk mengetahui posisi dalam kalimat ini membutuhkan uh, pengetahuan yang yang banyak dalam ilmu nahwu. Kalau posisi dia sebagai abu misalnya dengan waw, maka dia posisi dalam keadaan marfu, dalam keadaan marfu. Dia marfu kalimat abun marfu dengan waw, bukan marfu dengan dommah. Kalau mufrad, isi mufrad pada umumnya dia marfu dengan dan alamat raf, tanda rafaknya ada dommah. Harus kita lagi, Ikhwan? Tapi kalau abun ini uh, marfu dan tanda rafanya adalah waw. Jadi kapan kapan uh, abu kalau dia dalam kondisi marfu. Paham Tom? Dan kondisi dia marfu berbagai macam kondisi. Yang pertama bisa jadi dalam keadaan mubtada. Mubtada marfu harus ditarik. Atau bisa jadi dalam kondisi fa'il, fa'il marfu dan dan yang lainnya. Kita tidak mungkin merinci semuanya. Lalu kapan dia abi, kapan dia uh, ya, jika dia dalam keadaan majrur. Dalam kondisi majrur. majrur. Jadi abi kalimat abun dia majrur dengan ya. Majrur <coughs> dan tanda jarnya adalah ya. ya. Ada sekedalik. Hmm. Uh, kapan saja dia majrur? Jika dia misalnya misalnya diaw, diawali atau didahului oleh harf jar. Ya. Salam tu masalan tu ala Abi Khalidin. Salam tu ala abi Khalidin. Dia majrur karena ada harf jar dan tanda jarnya adalah uh, aliyah. Kapan aba dengan alif? Jika dalam kondisi mansub. Mansub. Apa contohnya? Dalam kondisi mansub, misalnya dalam kondisi sebagai maf'ulun bih misalnya. Hmm. Maf'ulun bih mansub ala sekedalik. Uh, eh, maka antum sebutkan contohnya? itu aba Zuhri. Mumtaz. itu aba Zuhri. Aba. Tidak mungkin itu Abu Zuhri atau tidak mungkin itu abi zuhri itu aba zuhri maka tadi jawabannya uh, kirim uh, memang tidak simpel kita menjelaskannya uh, kesimpulannya bahwa abu kalimat abun itu dia berubah uh, yang lainnya berubah dengan harokat tapi kalau khusus, khusus untuk abun dan yang semisalnya dia berubah dengan uh, i'rabnya dengan uh, huruf alif, waw dan Eh, ya dan sudah kita jelaskan kapan dia alif, kapan dia wau, kapan dia ya, kapan dia aba, kapan dia abu dan kapan dia menjadi abi dengan ya. Wallahu a'lam Taib. Satu pertanyaan <coughs> terakhir mungkin yang bisa kita angkat pada kesempatan malam ini mohon maaf hmm. karena keterbatasan waktu. Yang ditanyakan dalam uh, uh, kenapa dalam bahasa Arab setiap ucapan sukron dibalas dengan kata afwan? Uh, ah, jazakallah khair dari hafaz di, dari hafaz, hafaz dicelutuk Nah, ini soal yang simpel terlihatin, tapi agak sulit dijawabnya. Mungkin intinya bahwa ya dari sarannya begitu. Dari sarannya begitu. Ya, syukuran maka jawabannya afwan. Afwan dan dan afwan itu e, jangan diterjemahkan dalam bahasa kita artinya maaf. Maaf, nah, Tidak selalu kalimat afwan itu artinya maaf. Maka kadang afwan itu bisa dipakai untuk menjadi jawaban e, dari kalimat syukuran. Syukuran jawabannya afwan. Wallahu a'lam Yakfi. Baik, nah, e, kiranya e, ujian lisan yang tahap pertama ini kita cukupkan. E, kita berikan kesempatan lagi insya Allah pekan depan Abu Zuhri. Kita berikan kesempatan lagi pekan depan bagi ikhwan yang e, masih ingin e, ikut e, ujian lisan. Baru setelah pertemuan ketiga kita cukupkan ujian lisannya, langsung kita masuk ujian tulisan dan soalnya insya Allah kita akan uh, upload di website Radio Roja dan antum bisa mendownloadnya dan antum nanti e, bisa mengisi jawabannya dan antum bisa kirim ke e, alamat yang nanti akan dijelaskan oleh pihak Radio Roja ke, di, alamat di mana antum mengirim eh, berkas-berkas e, ujian tulisan. Mungkin demikian dari Yana. lebih kurangnya kami mohon maaf jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan dan saya memohon ampun atas segala kesalahan. Subhana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.